di dalam masalah-masalah sholat lima waktu yang tercantum di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah di Sayyid Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah ta'ala قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قلت وهذا كله لمعرفة السلف الصالح رضي الله عنهم في جلالة قدر الصلاة وعظم موقعها من الدين setelah diceritakan bagaimana sebagian orang-orang salaf orang-orang yang hidup pada abad-abad yang baik di dalam melakukan sholat <clears throat> sebagaimana yang sudah diceritakan hingga ada terjadi apapun tidak mengetahui dan tidak merasakan karena sudah masuk dalam sholat dan betul-betul tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga tidak tahu apa yang ada di sekitarnya Nah ini kesemuanya apa? Wahada kulluhu dan ini kesemuanya lima alifatis salafus salih radhiyallahu anhu karena ma'rifatnya ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum Fi jalalati qadus salah dengan kemuliaan derajat salat dan wa'idhami mawqi'iha minadin dan besarnya kedudukan sholat di dalam agama. Jadi ulama-ulama salaf, orang-orang zaman salaf melakukan sholat sebagaimana yang diceritakan itu karena makrifatnya mereka tentang kemuliaan dan ketinggian serta kebesaran derajat sholat dan kedudukan sholat dalam agama Islam. Hingga mereka melakukan sebagaimana yang sudah diceritakan kekhusyuannya, tunduknya, tawajuhnya, dan sebagainya. Waqad balagana dan telah sampai kepada kita أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على أربعين ألف صف من الملائكة telah diceritakan hingga sampai kepada kita bahwa Allah SWT membagi amal-amal perbuatan sholat itu kepada 40 ribu baris malaikat. Jadi sholat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibagi kepada 40 ribu baris dari malaikat-malaikat. Fi kulli sofin, di dalam setiap sof, ada sab'una alfan ada 70 ribu kita bisa hitung saja 40 ribu baris setiap baris ada 70 ribu malaikat asyarah minha yang sepuluh ribu Qiyamun la yarka'un Malaikat-malaikat berdiri Terus berdiri mulai diwujudkan oleh Allah Subhanahu taala sampai hari kiamat. Berdiri sama dengan orang melakukan sholat waktu berdiri waktu kiamat dan mereka tidak rukuk-rukuk sama sekali terus berdiri jadi min yam khalaqahullah ila qiyamah mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat mereka terus berdiri wa asharatun ruku'un la yasjudun dan ada lagi 10 garis 10 ribu garis mereka rukuk saja sudah mulai diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat mereka rukuk saja tidak setuju. Wa asyaratun dan sepuluh ribu baris sujudun la yarfa'un mulai diciptakan oleh Allah hari sampai hari kiamat mereka sujud saja tidak bangun-bangun wa asyaratun dan ada sepuluh ribu baris qu'udun duduk saja la yaqumuna kita bikin nah, jadi bentuk sholat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dirupakan malaikat-malaikat yang mana diatur oleh Allah SWT 40 ribu baris setiap baris ada 70 ribu malaikat 10 baris berdiri 10 ribu 10 ribu baris berdiri sepuluh ribu baris rokok, sepuluh ribu baris sujud, sepuluh ribu baris nah, mereka itu demikian itu diaturnya oleh Allah mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat nah ini kesemuanya bentuk sholat itu sekaligus oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jalankan kesemuanya dengan segala lengkap kita yang berdiri, ya ruku, ya sujud, ya duduk dan sebagainya ini harus kita jalankan sekaligus nah, ini menunjukkan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW diberi sholat oleh Allah SWT diberi tugas kewajiban yang sangat mulia yang sangat tinggi وجمع جميع ذلك لعبد mu'min dan semua tadi jama dikumpulkan jadikan satu oleh Allah SWT untuk hamba yang mukmin hanya dalam dua rakaat ya sudah kita umat Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat dua rakaat apa yang kita lakukan ini modelnya bentuknya sama dengan apa yang dibentukkan oleh Allah SWT dengan barisan-barisan malaikat malaikat tadi padahal malaikat dipisah-pisah begini sendiri sujud sendiri ini sendiri macam-macam dipisah dijadikan sekian tapi oleh Allah sekaligus kesemuanya dikumpulkan diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW kita jadikan hanya dua rokat, mencakup semua dari mulai Allah sampai akhir ya berdiri ya rokok ya sujud ya <clears throat> ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW dan ketinggian derajat sholat Fondur oleh Syekh Sanis menganjurkan maka lihat Fondur, coba lihat coba selidiki coba teliti aidama minnatihi wa fadlihi ala ibadil mu'minin Mm-hmm. besarnya pemberian Allah dan kemurahan Allah atas hamba-hambanya yang mukmin. Kita bisa tahu kalau yang bagaimana besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya fadl atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada hamba-hambanya mukmin yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala alaihi salam مثل الصلوات الخمس مثل نهر غمر على باب أحدكم يقتحمه في كل يوم وليلة خمس مرات Nabi Muhammad SAW telah bersabda menyontohkan atau merumpamakan sholat itu seperti apa? perumpamaan sholat lima waktu itu sama dengan sungai yang lebat yang keras airnya jadi nahrin omrin sungai yang lebat sungai yang penuh airnya yang keras yang mana sungai lebat tadi penuh airnya jernih bersih mengalir cepat ala babi ahadikum di hadapan pintu rumah salah seorang dari kamu yak tahimu orang tadi masuk ke sungai tadi. tahim masuk atau menembus. Artinya mandi di sungai tadi. Fi kulli yaumin walailatin khamsamarat. Pada setiap hari dan malam lima kali. Nah, jadi sholat lima waktu ini diumpamakan, dicontohkan seperti sumi di muka pintu salah seorang dari kami. Sumi ini penuh airnya, lebat airnya, jernih, bersih, mengalir cepat. Orang yang mempunyai rumah itu setiap hari mandi di sungai itu lima kali. Nah, kalau sungai yang sudah begitu bersih, jernih, dan penuh airnya, lalu orang mandi sampai lima kali dalam setiap hari siang dan malam afatarawna dhalika yabqi alaihi min darani syai'an maka apa kamu lihat yang demikian itu akan menyisakan menetapkan adanya kotorannya syai'an sesuatu kalau Allah S.W.T. mandi kembali-kembali sampai lima kali dalam air yang demikian apa masih badannya kotor Tentu tidak. Tentu saja sudah ber, bersih. Garon itu kotoran badan. Soalnya bulutnya ini garon. Apa masih ada kotoran badannya? Tentu tidak. Nah, begitu juga sholat lima waktu. Kalau orang menepati sholat lima waktu, dosanya terlebur bersih. Walaupun tingkat-tingkatnya itu ada dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ada ketentuan bab tobatnya. Nah, jadi setiap hari orang tertimpa oleh dosa kecil dan dosa kecil banyak sekali lalu dia menjaga selama lima waktu dosa-dosa kecil ini selalu terhapus hilang bersih. Adapun dosa besar, mana yang sudah terangkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW harus mulai tobat bagaimana mestinya. Jadi salat lima waktu malah berdosa. Nah, sebagaimana yang disabdakan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma idaj tunibatil kata Nah, ini Salat ke salat ini malah berdosa di antara keduanya selaginya ditinggalkan dosa besar jadi kalau orang sholat duhur dosanya antara subuh sampai duhur ini terhapus kalau orang sholat asar dosanya antara duhur sampai asar ini terhapus orang sholat maghrib dosanya antara asar dan maghrib terhapus Orang sholat isya, dosanya antara maghrib sampai isya terhapus. Orang sholat subuh, dosanya antara isya sampai subuh terhapus. Jadi kalau orang sholat lima waktu, dosanya terhapus semua. Selagi dia meninggalkan sholat, eh, meninggalkan dosa besar. Jadi hadis ini menunjukkan yang terhapus itu dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa, harus mulai coba. Ada orang setelah mencuri mencuri sepeda kalau dia sholat bohong Allah khusyuk dosa mencuri sepeda belum telepon tidak bisa telepon sama sekali wajib dia mohon tobat kalau dosa dosa kecil ayo telepon nah, maka di hadisnya as-salatu ila salati Sholat ke sholat ini kafal, kafal itu pelaburan atau menghapus bilang penutup atau menebus tebusan lima bainama bagi apa yang ada di antara dua sholat tadi dari apa dosa-dosa selanjutnya orang itu meninggalkan dosa besar jadi yang terhapus dosa kecil dosa besar tidak dosa besar harus melalui tobat nah, dosa besar itu pun banyak ada yang katakan 70 macam, ada yang katakan lebih daripada 70 macam. Lalu dosa kecil itu kalau terus menerus dia menjadi saat Al israru alal kabirah. Jadi terus menerus melakukan dosa besar menjadi kabirah. Jadi terus menerus melakukan dosa apa kecil. Al israru alal sawair kabirah jadi terus menerus melakukan dosa kecil menjadi dosa besar. Jadi al israru ala sarair kabiratun. Terus menerus melakukan dosa kecil menjadi dosa besar. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat yang utama dan seorang sahabat yang sangat mulia maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan manusia keseluruhannya pangkatnya di bawah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah para nabi jadi setelah para nabi pangkatnya orang yang paling tinggi ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Khatib Umar, Osman, Ali dan lain dan lain sehingga Abu Bakar As-Siddiq berkata eh, dalam keadaannya Iza hadar waktu sholat ya pun kalau datang waktu sholat dia berkata Kumu ila narikum Alati awqattumuha fa'ati'uha Bangunlah kamu kepada apimu yang kamu nyalahkan itu. Lalu padamkanlah api itu. Sementara kalau mau sholat, omong, orang nasihati, hei eh, bekas bekas bangun bangun berdiri berdiri kepada api yang kamu nyalakan, lekas padamkan. Apa maksudnya orang menyalakan api lalu semacamkan yuri dubinat azun yang dimaksudkan dengan sebutan anar api tadi adalah satu wabi bi dan yang dimaksud dengan memadamkan api tadi ialah al-qiyama ila salat bangkit kepada salat jadi Sholatlah kamu, sholat kamu demi untuk memadamkan atau menghapuskan dosa-dosa. Jadi dosa-dosa yang kamu lakukan padamkan sekarang. Dengan apa? Dengan melakukan sholat. Jadi orang yang melakukan sholat berarti terpadam atau terhapus, terlebur dosa dosanya. Kenapa? Sehingga bakal sedikit kemudian menyuntukkan dosa dengan kalimat akbar. Memang dosa itu akibatnya orang dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, sholat untuk melebur ini sebagai kafarah, sebagai penghapus. Nah, jadi setiap orang melakukan sholat terhapus dosanya selagi tidak menjadi dosa besar. فإنه مكفر للسيئات ومذهب لها karena sesungguhnya bangkit kepada sholat diri ke sholat, menjalankan sholat, ini adalah mukafir, menutup, melebur kesalahan-kesalahan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan Jadi mukafirun melebur, lesayiat wa muzhibun. Jadi menghilangkan, menghilangkan kesalahan dosa قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار wa zulafan minal lain Allah menggun ayat dan dirikan salat di dua tepi siang ayat pagi dan sore nah, termasuk salat subuh mohon asar wa zulafan minal lain dan sebagian dari malam dan salat maghrib dan salat isya طرفي nahar pagi sampai siang eh, sore akhirnya ya subuh ya zuhur ya asar lalu sholat minal lain sebagian dari malam ya maghrib ya isya jadi jumlahnya sholat lima waktu ya subuh awal hari siang ya, zuhur eh, asar terus malam maghrib ya isya jalankan sholat ini lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini innal hasanati yudhibna sayiat sesungguhnya kebagusan-kebagusan itu menghapus atau menghilangkan keburukan-keburukan jadi amal-amal soleh itu menghapuskan dan menghilangkan amal-amal dosa innal hasanat yudhibna sayiat hasanat itu amal soleh semua amal yang meridhai Allah Subhanahu wa taala termasuk amal saleh, termasuk hasanat, wasayiat, semua amal perbuatan yang tidak meridhai Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dilarangnya. Artinya amal-amal dosa. Dalam hal ini yang dimaksudkan sholat-sholat itu melebur sayiat, melebur dosa. Walaupun ayatnya secara umum semua kebaikan melebur dosa dosa tapi dosa-dosa kecil dosa besar harus melalui tobat sebagaimana yang waktu tadi Zalika zikra itu peringatan bagi orang-orang yang ingat nah, benar semua atau segala sesuatu itu kalau saya sampaikan yang dapat mengambil manfaatnya orang yang mau menjalankan kalau tidak menjalankan tidak dapat sama dengan Al-Quran Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia tapi yang bisa mendapat manfaatnya Al-Quran orang yang mutaki kalau anda mutaki malah bisa ambil manfaat Al-Quran Al-Quran untuk semua dibaca untuk semua diberikan untuk semua, disampaikan untuk semua tapi yang dapat mengambil manfaat Al-Quran ialah orang yang mutaki, yang mau maka dalam ayat Allah SWT menunjukkan bahwa Quran diturunkan untuk semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Nah, lalu di sana alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini bagaimana? Quran ini untuk semua orang, tapi yang dapat manfaatnya adalah orang muttaqin. Nah ini sebenarnya ayat ini berzikir peringatan. Tadi siapa yang bisa mengambil peringatan? Lidah kiri. Ini. Kalau tidak, tidak, tidak, Yang tidak mau ya tidak ada manfaat apa Sama dengan Al-Quran, inal inna zikrat tanfa'ul mukminin tanfa'ul mukminin. Orang yang percaya yang mau ini yang dapat, ya. yang tidak bagaimana? Sama dengan orang menjadikan makanan, hidangan untuk lima orang. Mari, ini lima, ah, hidangan ini saya sediakan untuk sampean-sampean lima orang ini. Lalu yang tiga makan, yang dua makan, yang manfaat yang mana? Yang dapat manfaat yang mana? Ya makan. Karena sama sekali maka Allah menyebutkan zalika zikro Zikro dari siapa? Dari zakir orang yang ingat, yang mau ingat, yang mau terima. Nah, jadi sholat itu termasuk hasanat, perbuatan baik melebur sajiat. Maka untung sekali orang yang selalu menepati sholat. Nah, begitu juga ayatnya ini lafalnya umum innal hasanat semua perbuatan baik melebur dosa dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan talabul ilmi sa'atan ini tukafiru junub jadi talabul ilmu itu menjadi kafaratun lil junub jadi kafarat pada dosa begitu amal macam-macam Waqad warada annaha lil ayat ada diceritakan asbab musabab turunnya ayat ini Naza fi rajulin asaba min amra'atin ma zina. Ada orang laki-laki yang hubungan dengan perempuan apa menyentuh, apa mencium dan sebagainya, tapi tidak berbuat perbuatan yang dosa besar, tidak. Wah, orangnya lalu takut. Takut datang pada Nabi Muhammad SAW. wajah wasallam. Rasulullah yas'alu an yuqinu ala Orang datang ke Rasulullah minta dihukumi. Sebab zaman Nabi Muhammad SAW itu memang ada kadang-kadang orang salah. Ini semuanya adalah putrat iradat Allah SWT ditakdir demikian itu untuk menjadi ketentuan hukum. Nah, maka sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin waktu itu, kalau berbuat salah, ya, sekarang berbuat salah, sekarang dia takut, menyesal, lalu lapor pada Nabi untuk ditindaki hukum. Bukan sembunyi lari dari hukum, tidak. Tapi malah untuk ditindaki hukum. Nah, ada orang berbuat demikian. Tidak salah. Bukan orang berbuat salah, tapi bukan zina. Dia bisa kecil. Lalu sampai pada Rasulullah minta dihukum. Dia kira ini bisa besar, minta ditindaki batas hukum syariat. Hat had itu batu hukum syariat sudah Falam yarudda alaihi Orang oh, yang lapor tidak dijawab apa-apa lagi Nabi tidak jawab apa-apa Hatta uqimatis sholat Sampai kamar Waktu kamar sholat Orangnya ikut sholat Falam ma'afaroh Maka setelah selesai salam min sholatin Nabi selesai sholat Dan jamaah tadi selesai sholat orang tadi dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istahdaru. Faqra 'alaiha al-ayat bacakan ini jawaban kamu tadi. Wa aqimis sal, wa aqimis salata tarafin nari wa zulafan min al-lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at. dalika dzikra lidzakirin. Paham orang ini? Berarti kesalahan tadi bisa terlebut Nah, begitu ditelpon dengan amal soleh. Qala rajul, orang tanya, "Hadza li khassatan am lin nasi Ya Tuhan, ini khusus untuk saya apa umum untuk segala manusia? Dia ya oleh Nabi ini umum untuk siapa saja bal huwa lin Jadi ayat ini bukan khusus untuk orang itu tapi untuk umum. Memang ayat-ayat doa itu turun walaupun sabab-sababnya khusus tapi maksudnya untuk umum. Jadi ada suatu peraturan dalam syariat sampai dijelaskan al ibratu bi umumil lafad, la bi khususis sabab. Ini peraturan kaidah ini. Al ibratu yang dianggap ya. al ibratu bi umumil lafad umum lah banyak lah bi khususi sabab tidak dengan khususnya sabab jadi sababnya khusus orang ini terus turun ayat tapi ayat ini untuk siapa untuk semua sudah saya contohkan waktu ayat Ya ayyuhallazina amanu khulu fismi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitani innakum adubin ini khusus menegur Abdullah bin Salam seorang ulama Yahudi masuk agama Islam ingin beberapa kawannya betul-betul murni Islamnya tulus ikhlas hanya masih dia memegang dua tradisi Bani Israel menghormat hari Sabtu dan menghalal, menghalalkan daging unta sebab itu ditegur oleh Allah jadi akhirnya sahabat sahabatnya menegur Abdullah bin Salam masuk agama Islam keseluruhan dari langkah setan. Tapi ayat ini khusus untuk Abdul Salam untuk apa untuk umum? Untuk umum. Nah, jadi al itu bi umum lafaz la bi khusus sesadat. Nah, ada asbab nuzul, asbab nuzul ada. Sama dengan ini. Ada orang hubungan dengan orang perempuan itu bukan maharinya, tapi tidak berzina. Lalu dia takut, ya usah hukumnya saya, saya berdosa, bagaimana? Tidak jawab oleh Nabi. Sudah kamar sholat, ikut sholat, selesai sholat, sabitin jalan Jalankanlah sholat, dirikan sholat. Hasanat itu melebur dosa. Jadi kamu tadi menjalankan sholat, sholat kamu itu melebur dosa. Orangnya tanya, ini untuk saya sendiri apa tidak? Apa ngomong? Oh bukan, ini untuk manusia semua, bukan untuk dia. Jadi kita dapat ilmu sekarang bahwa Walaupun sababu sababnya itu seseorang atau dua dan sebagainya, tapi maksudnya ayat untuk semua. Nah, tadi sudah berulang kali saya, saya sebutkan peraturan syariat al ibratu anggapan bi umumil lafaz la bi khususis sabab ibratu. Kaidah. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, bal huwa linnasi amah. Oke, kata Syekh sanid rahimahullah ta'ala, memahami masalah ayat tadi, wah ini kalau gitu. Wah, fi dalilun, kalau gitu dalam ayat ini ada dalil, ada bukti, ala anna sahair minasyi'at tukaffaru bisalawati wa ghairiha minal hasanah perbuatan-perbuatan dosa kecil itu pun termasuk sayiat dan dapat terhapus dengan sholat dan lain-lain daripada amal hasanah orang berangkat ngaji ilmu dosanya terlebur dosa kecil orang berpikir dosanya terlebur orang sodakor dosanya terluput terluput orang yang tidak di masjid dosanya terluput orang menjalankan puasa dosanya terluput orang menjalankan haji dosanya terluput lah tapi ini kesemuanya dosa-dosa terkecil ini hanya masalah haji itu karena pesannya haji banyak ulama-ulama menjelaskan dan terangkan ada beberapa dasar kalau orang haji, walaupun dosa besar itu terhapus. Baik, terhapus. dain, kecuali utang. Perang visabilillah, dosa semua terhapus. Kecuali utang. Saya pernah ada orang datang pada Nabi Muhammad SAW waktu perangan ini. Ya Rasulullah, kalau saya gugur dalam medan perkumpulan, apa dosa saya terlebur? Atau kafal anni khotayanya apa terlepas semua dosa saya kalau saya gugur berbuat karena iya asal kau maju tidak mundur dan ikhlas jadi asal kamu ikhlas maju tidak mundur terlepas dosa kalau angkat orangnya sudah sampai sana panggil lagi eh balik balik kembali kembali kamu tadi tanya apa ya Rasulullah kalau saya ini gugur dalam medan pertempuran ini apa dosa saya semua gugur hapus tapi iya, asal kamu ikhlas, maju dan tidak mundur, kecuali hutang. Ini Jibril turun. Jadi waktu Nabi jawab pertama tadi, belum tahu Nabi. Sudah jawab, cepat-cepat Jibril turun. Ahmad katakan kecuali hutang. Gak bisa. <laughs> Panggil lagi orangnya, semua dosa pun terlebur Berarti kan semua loh. Ya kecil dan besar terlebur kecuali apa? Hutang, ada sangkut pada manusia ada jelaskan haji itu pun juga begitu tabiat tadi tuntutan tuntutan ini kalau tuh eh, besar sekali tapi secara umum ada dosa-dosa yang kecil yang terlebur dengan amal-amal perbuatan hasanah di samping ganjaran ini tidak menghapus ganjaran ganjaran tetap ada anggap ada so orang sholat sholat duhur ganjaran sholatnya kan tetap ada dosanya ini pun ini hadiah dari Allah SWT nah, ganjaran tetap nah, jangan dianggap wah ini hanya untuk berdosa nggak ada ganjarannya bukan begitu ganjaran tetap nah, hanya rahmat Allah SWT favor Allah SWT kemurahan Allah SWT dosanya di nah, ini keuntungan kita sama dengan kalau orang menjaga amal baik lalu dapat kenikmatan dunia, sabar amalnya. Ya, itu hadiah, belum ganjarannya. Pahalanya nanti di akhirat wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. <clears throat> Contoh sekarang anggap ada orang baca Yasin. Sudah betul Yasin lillahi ta'ala, baca lillahi ta'ala. Dapat ganjaran baca Quran. Dia diberi hadiah oleh Allah dunia aman, selamat. Orang baca surat Waqiah surat malam. Ya. Ganjaran membaca Quran tetap sebagaimana mesti asal ilahi ta'ala, jauh pahala. Lalu oleh Allah digangsarkan wis tidak, tidak sangat malam Ini hadiah di dunia. Nah, sekarang ada yang tanya, kalau sengaja saya baca Yasin biar aman, baca wakil biar Gangsa rezekinya, laris tukunya. Bagaimana? Ikhlas apa tidak ikhlas itu? itu tetap ikhlas. Kenapa enggak? <laughs> Jadi itu tetap ikhlas karena lillahi ta'ala. Karena dulu saya terangkan, masuk ikhlas pada Allah kan tiga. Takut, siksa, ingin pahala, syukur pada Allah. Ini termasuk ingin pahala berdasar hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan barang siapa yang membaca surat wakil setiap malam selamat dari melarat man al waqi'ata lailatin amina minal faqo barang siapa membaca surat waqi'ah satu malam selamat dari melarat ada orang sekarang saya baca berdasar apa hadis Nabi Muhammad SAW saya baca mengikuti Nabi kan mengikuti Nabi Nabi mengatakan barang siapa membaca surat waqi'ah asal malam selamat dari melarat saya baca sekarang lah baca saya kan mengikuti Nabi nilai ta'ala bukan dipuji orang bukan nilai ta'ala ini pahala membaca Quran sudah tepat sekarang ada hasil apa? Nah, rezekinya kan saat tidak sampai mengharap Ini namanya hadiah dari Allah SWT untuk di dunia. Kenapa dan, dan dikatakan pahala dan ganjaran? Surah Allah sudah menentukan nama tuwafawna ujurakum yang amal kiamat yang dinamakan ganjaran itu dikasihkan kapan? Besok yang kiamat. Kalau dikasihkan di dunia, dia habis akhirat melarat gak punya apa-apa ya sebentar kerja baru kerja dikasih dulu habis kerja dikasih habis maka kita kerja pada Allah SWT bukan harian, bukan harian, bukan mingguan, bukan bulanan, bulanan, bukan tahunan, tapi umuran. Umuran. <laughs> Kalau sudah habis umurnya kembali ke akhirat, ke yang kiamat baru gajian dikasihkan. Jadi waktu itu. Kalau dikasih harian sudah habis, minggu ya, habis habis, bulanan bulan habis bulan habis ya itu tapi dikasih oleh Allah nanti tapi di dunia diberi hadiah nah, ini termasuk jadi amal-amal sol, amal-amal salat, amal-amal soleh, amal hasanat, melebur dosa, ganjarannya tetap ada misalnya kiamat. Apa ganjarannya? Nah itulah. Jadi bukan begini, wah sudah, untung sudah dosa saya terlebur, ganjaran jangan diharap. Wah dia begitu, tetap di jalan asal ikhlas lillahi Ta'ala nah, lillahi Ta'ala tadi saya sampaikan dia takut siksanya Allah ingin pahala dari Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa, wa Ta'ala dasarnya semua mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah, jadi ini jadi masalah kalau orang baca Yasin orang baca Waqi'ah orang dia selawat agar aman agar terhindar dari bala agar gangsa rezekinya begini ini ikhlas apa enggak ini tetap masuk ikhlas ada hasilnya malah hasil pahala dan hasil apa yang dimaksud dan ini asal betul-betul ikhlas yang tidak ikhlas itu tidak nilai ta'ala tidak melalui saluran yang semestinya nah, itu namanya tidak ikhlas Lisa jadi amal-amal soleh digunakan tawasul bisa Dulu kan sudah pernah diceritakan ada tiga orang. Ini Nabi sendiri cerita. Hadis sahih ini tidak muslim. Ada tiga orang, tiga kawan, tiga pemuda. Ini dia pergi mengumbara, akhirnya hujan masuk gua. Setelah tiga orang ini masuk gua, gua ini lalu tertutup oleh batu. Ada batu tergelincir, gelundung, berjalan, nutup gua ini. Tutup rapat, dan sekuat. Bahaya kalau sekuat, bagaimana? pahala ini masing-masing omong sudah kita minta pada Allah bertawasul dengan amal-amal soleh Saya minta ya Allah saya dulu ibu begini-begini berbil wajib kalau itu saya ikhlas keluarga goyang waktu tak yang satu begitu dulu akan berbuat mungkar maksiat tapi akhirnya burung tak takut pada Allah kalau saya ikhlas tolong ya Allah yang satu punya guru orang kerja lalu bayar dipenuhi Ya Allah kalau saya ikhlas, akhirnya buka sama sekali. jadi tiga orang ini tawasul dengan amal soal nah, ini ada ceritanya. Nah, jadi boleh kita baca yasin. Lalu ini saya ya Allah dengan barokatnya surat yasin, Inilah keselamatan kampung saya. Nah, ini atau satu Atau baca wakil ayat Allah dengan barokat surat waqi'ah berilah rezeki saya, toko saya berlaris, boleh saja. Nah, Jadi amal-amal soleh ini supaya digunakan tawar baca surat nariyah, kalau sholat surat kalau sholat biasa atau apa saja untuk atau orang apa saja pokok amal soleh, soleh amal soleh digunakan tawar sun bisa. Nah ini Atau langsung dijalankan dengan apa yang diajarkan Nabi. Saya baca ini dapat sekian, dapat begini. Saya baca menurut ini. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW lainnya. Nah, jadi jelas amal-amal soleh dapat digunakan bahwa Jadi termasuk apa yang disabdakan eh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Innal hasanat yuzhibna sayiat diterangkan oleh Syekh Musannif kalau begitu fihi dalilun dalam masalah ini ada dalil ala an sa'ir minas sayyiat terlebur taghkur salawati wa ghairiha minal hasan Maka di hadis yang lain Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ada hadis kandungan hadis tiga ittaqillaha haizma kunta Wa'afi al hasan tamhuha wa khalifin nasa bi khuluqin hasan. bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan kalau amal perbuatan salah, sayiat tututi, kejar dengan amal hasan, hanat supaya paman hapusnya. Dan bergaulah pada manusia dengan akhlak yang baik. Di sini, nah, sesuai dengan ah, keterangan ini, wa'at bi sayyiatar hasanata apa perlunya tamhuha jadi segera tututilah amal keburukan dengan amal yang hasanat yang baik supaya apa tamhuha menghapuskannya secara luas diterangkan terutama dengan melalui tobat tobat itu masuk hasanat tapi untungnya dosa dosa kecil dapat terhapus langsung dengan amal-amal hasanah. Maka orang jangan menghina amal hasanah walaupun kecil bagaimana. walaupun kecil jangan dihina. Anggap sebutir nasi saudara. Saupol ya. Ini masuk jika kolam itu ada ikan kasih. Ini masuk amal apa ini? hasanat walaupun kecil ini tuh ada berapa pahalanya besar pahalanya asal ilahi ta'ala apa yang menolong anggap sebutir gula lebih kecil lagi gula pasir ya kecil ada ada semut itu sekian ya <laughs> kecil apa biji gula ini ya butir gula berapa beri semut ini wah kesian semut ini ini berapa sampai dijadikan Imam Ghazali Waktu dia mengarang kita, tintanya dulu, dulu kan penblok. Waktu waktu sudah mengambil tinta akan nulis ada lalat lalat mencok sini minum dia biarkan kesian lalat haus sudah paper dia kecewa sebab itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang nggak tahu mana yang amalnya yang mensabab musabab diterima oleh Allah Allah kan nggak tahu Nah, maka walaupun kecil amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika amal dosa, jangan diremehkan. Sebab faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini masalah. Nah, jadi walaupun kecil Jangan orang, wah kalau tidak besar, tidak baik, percuma, tidak ada gunanya, sisa. Tidak begitu walaupun kecil. Anggap sekarang ada orang sudah hatinya enteng, gampang, sudah saya mau baca Quran, tidak ada waktu ini, Bagaimana? Punya kesempatan baca, wah tidak bisa panjang, kira waktu tidak cukup. Setengah juz bisa saya. Sudah tidak setengah juz, satu ayat saja cukup. Alif lam mim cukup pulang. <laughs> Berapa ganjaran? 30 ini. Kan 30 lah. Baca alif lam mim sudah cukup. pergi. Berapa ganjaran? Kan 30 lah. 30. 30 surga apa dari surga ini Anggap kalau dikasih kerikilnya surga saja. Kerikilnya surga itu belian. Dikasih 30 belian, bagaimana? kalau dunia jadi kaya data. Iya 30 belian bagaimana? Nah, ini masalah jangan nggak menghina walaupun satu ayat dua ayat baca. Tidak mau tiga ya sudah ambil satu kof tidak begitu. Nah itu baca Quran ini berangkat jalan sepuluh. Zalikul hafid hasanah wal hasan gak amsalihah. Jadi jangan menghina apa saja walaupun sedikit. Nah, itulah kan masalahnya. Nah, ini jelas Fihi dalilun ala anna saghaira min as-sayyi'at tukaffaru bis salawati wa ghairiha min hasanat. Wa taubatu anha wa taubatu minha a'la sawa'ir ma'a dzalika atammu wa ahwatu tapi kalau orang mau tobat dari kecil dosa kecil itu lebih sempurna dan lebih berhati-hati ya, atamul lebih sempurna ahwatu lebih jaga jadi begini pokoknya semua orang yang berdosa walaupun dosa kecil atau dosa besar harus apa tobat jadi atau batu minazabdi wajibatul tobat dari dosa itu hukumnya wajib meskipun dosa kecil atau dosa besar wajib tobat wajib hanya kembali lagi untungnya dari kemurahan Allah dosa kecil itu dihapus langsung tapi tetap kita wajib tobat nah sekarang sudah merasa terhapus ya sudah Alhamdulillah beres selesai tapi umpama dia teruskan dengan tobat, ini lebih sempur, nah dia lebih berhati hati akhlak. Dosa kecil itu banyak sekali. Itu dosa kecil banyak. Anggap sudahlah orang jalan jembok, ada sungai, banyak orang mandi dan belanja. Ya. Lalu dia kepilih lihat satu kali. Habis lihat sudah pergi pasar. Bagi itu dosa kecil itu balik lagi lihat lagi dua Al-Sawair tuh Nah ini masalah Anggap orang jualan sudah di pasar Ada yang beli kebetulan orang laki yang jual perempuan yang, yang beli sudah mau mengembalikan uangnya nyusu istilahnya tembek non <laughs> ya akhirnya Lalu kasihkan begini saja. Tidak, ya untuk rezeki. Saya bilang, <laughs> eh, eh. satu kali, nggak apa-apa, dosa kecil. Telepon nanti sholat habis. ya, dua kali dosa kecil. Balak balik. <laughs> Wah ini dosa besar, hati-hati. Nah ini, ini satu kali kecil, dua kali. Kalau balak balik, wah ini berbahaya. Membaca istighfar sehabis sholat apa-apa. Nah, itu termasuk tiga kali. Kalau orang habis sholat baca itu ada hadisnya. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih tiga kali sholat dosanya terlebur walaupun seperti dosa laut. Seperti unduknya laut. Dosanya meskipun seunduk laut terhapus. Dosa apa? Kecil. Termasuk tadi jawil apa ini. Nah, ini hati-hati. Nah, ini masalahnya. Tapi kalau terusan lebih dua kali, tiga banyak sudah kalau kalau kita belajar ilmu nahu akalul jam'i salah satu akalul jam'i berapa salah satu sedikitnya banyak itu tiga sedikitnya banyak berapa tiga kalau gitu tiga sudah masuk apa banyak walaupun tingkat sedikit sedikitnya tapi sedikitnya apa <laughs> sedikitnya banyak ada akalul jam'i salah satu kalau salah satu sudah bagaimana kalau tiap hari bagaimana nah ini al hal yang diajarkan berbeda dengan akhwat ini. Ahwat lebih berhati-hati. Jadi atamu lebih sempurna, akhwatu lebih berhati hati ihtiyat itu berhati-hati. Kalau kita mempelajari madhab syar'i, madhab syafi ini banyak ihtiyat, banyak berhati-hati. hati itu gini ya kalau tidak, kalau iya, ya kalau iya, kalau tidak, nah, sudah saya sempurna. Itu namanya hati-hati. Jadi umpama begini, ada orang dapat apa-apa. Patut ya, ini halal atau haram? Ya. Ya kalau halal, kalau haram. Nah, sudah tidak usah. Nah, itu namanya apa? Ihtiyar. Berhati-hati. Qultu. Syekh Musanif berkata, saya mengatakan, wala hadda ala rajuli fima asaba min al-mar'ati duna zina. Min qublat wal lamsi wa nahwi dzalik. Orang laki-laki ada hubungan dengan perempuan selain zina. Apakah menyentuh dan sebagainya. Ini satu kali tidak ada had batas hukumnya tidak ada. Ini hanya bisa terlebur dengan doa, e, amal-amal hasan. Nah, tapi kalau hanya dosa dan zina. Walakinnah tapi orang tadi itu yang kepada Nabi hasibah anna alai fi haddan dia anggap bahwa dia kena batas hukum had itu batas hukum dalam syariat ada babul hudud hadun satu hudud banyak artinya batas-batas hukum batas hukumnya pencuri batas hukum penzina batas hukumnya peminum arak batas hukumnya penuduh orang mencurigai dan ini namanya bab hudud jadi babul hudud dan kitab ada bab hudud lantas nanti ada bab kriminal, bab jinayah. Wah ini, jadi bab jina, jinayah, pembunuhan dan sebagainya itu babnya lagi. Itu dosa apa? Hukuman yang berat. Nah ini hukum tindakan hukum. Kalau pencuri dipotong tangannya. Kalau orang mabuk diselet sampai 40 kali boleh dinaikkan selalu. Ini namanya had. Orang zina kalau belum kawin adalah di rajam 100 kali. Kalau sudah muhsan di apa diselet 10 kali kalau di disirat kerajaan mati ini namanya hudud namanya had batas-batas <coughs> hukum nah kalau orang sudah ketindakan atau ditindaki hukum syariat tadi di dunia di akhirat tidak dihukum lagi habis ha, apa hapus bersih tapi kalau tidak ditindak hukum di dunia lalu orang yang tidak tobat sembarangan mestinya tindakan di akhirat maka di negara-negara yang dijalankan hukum syariat Orang yang salah itu malah untung. Orang yang salah malah apa? Untung. Kalau ditindaki hukum syariat. Orang salah ya celaka dosa. Tapi karena di negara-negara Islam itu ditindak hukum syariat, maka bagi orang ini nggak akan dituntut di akhirat. Anggap pencuri, anggap pencuri sepeda, ketahuan dan tangkap, tangkap bahasa Islam. Ya, sudah, nggak bisa Sudah, sudah, sudah tertangkap. Sudah, harus apa? potong tangan. Sudah potong tangannya, sudah habis. Di akhirat apa dihukum lagi? Mencuri? Tidak. Wa ma rabbuka min lil abid. Awadil adzalim. Kalau sudah hukumnya jalan, sudah. Tapi sekarang ada orang mencuri sepeda, ditangkap satu bulan. Harus keluar, dosanya tetap tidak Nah, tetap dituntut pada akhirat, ah, hukumannya akhirat. Kecuali kalau tobat, tobatnya bagaimana? Ya tobat, menyesal, berhenti jadi berbuat itu dan niat tidak akan menjaga lagi barangnya nikah baru selesai. Nah maka di negara-negara yang tidak ditindakkan atau dijalankan hukum syariat orang yang bersalah jangan dianggap aman. Tidak ada apa-apa. Ini ini ada dituntut oleh Allah SWT maka harus segera tol. Maka sering orang tanya bagaimana kalau abu bersalah di tempat-tempat yang tidak ada hukum syariat ini bagaimana? kita hanya bisa jawab ya tobatlah kamu apa mau bilang apa apa minta kita tangan? apa yang kan tidak tahu tuh tidak ada hukum malah sekarang orang mengutang tanya orang ditangkap sendiri nah, orang itu bagaimana sekarang pencuri tadi bagaimana dia datang bagaimana sudah mencuri tidak ada hukum syariat nah bagaimana dia ini jawabannya wajib sampai apa Tobat kepada Allah harus ditolong ininya sudah biar selamat di alam akhirat jadi semua perbuatan dosa di tempat-tempat atau di negara-negara tidak berjalan hukum syariat kalau orang tanya bagaimana masalahnya sekarang kan banyak orang ini banyak disoalkan karena dia kadang merasa ada tidak mengajar-mengajar banyak orang merasa dosa dan hukum syariat begini-begini tanya bagaimana kita ini pernah ini pernah ini pernah ini dan sebagainya nah, bagaimana? nah kita jawab hanya apa ya kamu tobat pada Allah SWT nah, lain kan negara negara pilihan Islam dia lapor lalu dihukum bagaimana ya ini tangannya apa? bagaimana bagaimana dan sebagainya orang mabuk sudah tidak pernah mabuk dan juru tanya sekarang bagaimana hukumnya saya harus sholat 40 kali begitu <clears throat> karena hukum tidak ada seletan kita anjurkan sampai wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat agar besok selamat di akhirat. Kalau tidak walaupun sekarang di penjara bulan, ya tangkap sebulan. Tapi hukum saya jalankan orang yang tidak tobat sampai mati dihukum di mana? Di alam akhirat. Nah, ini beratnya. Sama-sama tidak hukum dan di dunia sama di akhirat kalau benteng di dunia kalau enggak tidak benteng di dunia. Nah ini masalah. Tapi hasil turunan Oh, tobat kembali. Tadi saya terangkan bahwa tobat itu menyesal. Niat apa meninggalkan perbuatan mencuri. Niat tidak akan lagi barangnya orang kembalikan. Kalau pernah tidak habis Harus bayar. Harus bayar. Jadi harus menyelesaikan. Harus dia kan ganti. Kalau sudah dimakan atau di HP dan sebagainya harus ganti. Tahunya lompet tebu Ya, upaya tahu nyuri tebu sak lonjong. Sekarang tobat. Ya Allah, getun tahu nyuri tebu sak lonjong. Iya. Ada lori, ya. ada perahu mau ambil tebu sak lonjong. Menyesal. Lalu meninggalkan perbuatan itu. Niat tidak akan mengulangi lagi. Tidak. Tebunya balik. Balik ke tempat. Wah, sudah saya makan habis. Bagaimana? Cari orangnya Gimana sih aku? Ya? Ada kata Pak dulu saya pernah mencuri kebutuhan sak jor Ya, sekarang sudah habis saya makan. Saya sekarang minta maaf sampai halalkan. Orang oh, yang katakan ya sudah sudah tobat, sudah sudah saya halalkan, sudah saya tuntut, saya berikan aman. Kalau orang yang katakan, oh sampai nyuri makan kalau itu <laughs> balik lihat di kampung itu kalau gitu. <laughs> ya, ini saya bayar itu sak lonjol, dia satu lonjol, tapi itu 500 ini ya, bayar 500, sore nuntut. sekarang kan tidak tahu orangnya. <laughs> Kalau misalnya tidak tahu sama sekali, bagaimana? Tidak tahu. Orang nggak ada, nggak tahu orangnya, siapa yang punya nggak tahu. ah ini harus dikira-kira berapa harganya terbuka lonjol ini, anggap 500 umpamanya. Ini uang sota Taubat. Ya Allah, ini wanita punya orang tua. Ikrar pada Allah sudah. Jadi ini dosa zakat, dosa kemana terserah. Apa kalau masjid, apa langgar, apa fakir miskin, anak yatim boleh. juga saudara, kalau nggak tahu orangnya. Nah ini, karena ini hak ada, ini ada hak ada ini Kecuali kalau nggak ada hak ada, hak umum itu gampang obatnya. Kalau kita tidak tidak ada Nah, Jadi kapan punya? <laughs> tidak bisa bebas hak adat tidak bisa bebas kecuali orang yang bebaskan. Kalau urusan sama manusia itu oh, manusia yang bebaskan. Nah, itu tidak bisa. Nah kalau sudah melarat, bagaimana sudah tobat lama melarat? Ya sudah melarat. Kapan-kapan kalau sudah punya ini bah. Sudah anggap sudah yang melarat, tidak punya apa-apa sama sekali. Yuk pakaian juta Ya, tidak punya apa-apa, cuma pakai kentol. Tidak punya apa-apa, hanya pakai kentol. Akhirnya dia meninggal dunia. Meninggal dunia pakainya jadi apa namanya itu? Warisan. Warisan tidak boleh bagi kalau masih punya hu hutang. Ini sarungnya dijual. <laughs> nah, ini atau, atau hemnya dijual, bayar itu dulu. Nah, ini. Jadi kalau orang salah tidak bayar, memberi wasiat pada keluarganya punya ini punya utang ini ini kalau anak kan dia orang keluarganya dia tahu ada warisannya warisannya tidak boleh dibagi dulu harus apanya minta diwasiatin dia ya, au dain sesudah wasiatnya dainnya konda ditagih alam akhir nah dulu kan sudah saya terangkan di akhirat ada orang masuk dalam padang mahsyar ya pahalanya besar ya pahalanya sholat pahalanya zakat pahalanya puasa tapi terjadinya salah pada manusia pernah menjadi bagi orang makan harta beliau mentit dan sebagainya dan sebagainya, sebagainya lalu salah tuntut menuntut untuk tidak ada suruh bayar apa tebu nggak ada sepeda nggak ada uang nggak ada emas nggak ada bayar bagaimana amal bayar hasanatnya diambil sampai lama-lama banyak nuntut habis ganjalannya sehabis ganjalannya yang nuntut saja dosanya yang nuntut di ambil tumpuknya dia akhirnya Fatul Habibin Abdul makan nah, ini bahaya jadi hak adri berat oh, baca gampang syariat itu itu cerita kau baca tapi kalau dosa kecil ini kan ada sangkut paut manusia Allah dosa kecil ini langsung pada Allah itu terhapus itu besar harus mereka eh, obat secara itu tidak syarat kemudian atau tidak tertindas apakah tetap di akhirat urusannya akhirat abang pernah membunuh orang ya kan begitu iya. orang pernah membunuh orang kalau hukum syariat ditangkap diperbal sengaja atau tidak sengaja kalau sengaja harus itu sos dibunuh sekarang dihukum negara yang tidak berjalan sos bagaimana antara dia dengan Tuhan dituntut ya berarti dia tobat, kita anjuri sampai tobat apa. Tapi masalahnya karena dosa karena besar, tuntutan pada akhir, ya, mau minta maaf pada orang yang bagaimana orang sudah mati. Yang dibunuh sudah mati. Ya. ya bagaimana minta maaf pada dia? Minta maaf pada Allah. Nah, nanti bagaimana masalah di akhirnya? Ini tobat pada Allah, kita hanya tobat, ada di akhirat, itu terserah pada Allah subhanahu wa Kalau barang kan bisa kembalikan, ya. tapi sekarang membeli ya, bagaimana? ini masalahnya. Nah, jadi kalau sudah di dalam hukum syariat bebas di dalam alam akhirat, kalau tidak jalankan hukum awal syariat, ya hukum di akhir. Ya, dalam hal ini hanya kita anjurkan seorang pol, pembaca pol bikin dulu ya, suruh selamat Ya. maka ada dosa langsung pada Allah dan ada dosa terhadap sesama makhluk manusia nah ini berat hak adami ini berat jadi kalau dosa kecil atau hapus maka itu orang dijaga jangan sampai kecil kalau umpamanya terjerumus dosa cepat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'adbi sayyatul hasanata termasuk tobat setelah kita mengetahui tingkat-tingkat sholat yang sedemikian rupa. Lalu sholat-sholat itu ada yang sunnah dilakukan dengan berjamaah, ada yang tidak dilakukan dengan berjamaah. Adapun sholat Jum'ah itu fardu ainin jamaahnya. Jadi jamaahnya wajib ain kalau sholat sudah. Sholat lima waktu adanya setiap kampung itu fardu kifayah. Kalau sudah ada bagi yang lain menjadi sunnatun muakkadah. Jadi sholat jamaah fardu ainin. Waktu apa? Sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah tidak bisa dijalankan sendiri mentari Tidak bisa. Harus jamaah. Sudah. Sekarang sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini jamaahnya bagaimana? jamaah sholat lima waktu dalam setiap kampung bagi orang-orang laki-laki merdeka fardu kifayah fardu apa? kifayah nah, kalau di kampung itu sudah ada jamaah laki-laki hingga tanpa syiar agama Allah nonjol ini kewajiban kifayah gugur sudah dipikul oleh dua orang, tiga orang, empat orang bagi lainnya ini sunnatul mu'addadah. Lalu sholat sunnah ada yang sunnah berjamaah, ada sunnah tidak berjamaah. Termasuk sholat sunnah, sunnah berjamaah, sholat gerhana. Nah, maka kalau kita lihat di tanggalan akan ada gerhana. Mungkin malam Jum'ah muka ini kemungkinan ada gerhana Iya, iya. mau catatan tanggal misalnya. Ada betul apa tidak, kita nggak tahu. Nah, kalau betul ada, gerakan, sholat apa? Gerhana secara berjamaah. Sholat, sholat gerhana itu sunnah, berjamaah untuk sholat gerhana sholat sunnah. Jadi ini tanggal ada tanggal 30 Desember ini ya malam Jumat loh. Itu ada keterangannya falak ini, falak ini falak, ini falak. Keterangannya bakal ada apa? Gerhana bulan. Kalau kita tahu begitu siap-siap. Kalau nanti kalau betul ada gerhana, mari ke masjid sholat tidak sunnah berjamaah Tidak sunnah Salat-salat yang tidak sunnah berjamaah Lalu dilakukan berjamaah Ya boleh saja ya, Boleh Tapi tidak ada pahalanya Karena tidak disunat kepada Nabi Kecuali kalau maksudnya untuk mengajar orang Nawa itu mengajar, lain masalah ya. Jadi termasuk tadi saya katakan sholat gerhana nah, Sholat gerhana ini adalah sunnah muakkadah dan dilakukan secara berjamaah. lalu ada khutbahnya sekali sunnah. Jadi sholat, habis sholat ada khut, khutbah kirana dua kali jadi sholat Jumat. Jadi kalau kita lihat tanggal ini keuntungan kita. Nah, ini bisa siap-siap, walaupun kita nggak pastikan apa terjadi betul atau tidak kan indah Allah loh. Ini putra dengan Allah, tapi ukuran Anda Nah, biasanya memang terjadi, terjadi. Nah, sekarang sudah terjadi di kampung-kampung. Dijalankan sholat gerahan di sana di Sumatera dan menghadapi kerana itu cara syariat jangan dengan cara agama Islam nanti ada gerhana semua dibanguni tembok-tembok dibanguni pohon-pohon dibanguni ayam-ayam anggap dibanguni orang-orang mengandung perca tabui ya wah semua ribut ada kotean di sana kotean ada black black pokok macam-macam ini zaman sama saja bukan Islam itu bukan dari es es, nah, ini dianggap gulanya digigit. Iya, wah ini kan keyakinan kal karuan saja. Bukan ini ayatun min ayatillah menandakan kekuasaan Allah. Bagaimana kita sunnah mandi untuk sholat sunnah mandi, lalu sholat berjamaah, khutbah ada khutbahnya, lalu sodako ada khutbah. Ini sholat sodako seadanya, tidak ada khusus ini gerhana bulan pada bulan Rabiul Awal. Wih, sampai sabi merah, sabi kuning, sabi hijau. Ah, tidak ada itu. Zaman Nabi nggak ada sabi, zaman Imam Syafi'i nggak ada sabi. <laughs> ya kok ada itu? Nah ini. Saya diingatkan oleh bawa kitab, ini ada kitab yang kita harus mujarobat. Nah, ini kita mujarobat lagi. Gitu. Nah inilah masalahnya kekeliruan kita ini. Campur aduk antara hak dengan batil. Ah, nah, ini jadi kita harus hati-hati. Nah, ini jadi Sholat-sholat ada di antaranya sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah di antaranya ada yang sunnah berjamaah termasuk sholat gerhana kebetulan sebentar malam cuma ini kalau tidak salah agak akan ada gerhana bulan. Tidak mungkin sekarang sudah disibukkan ada gerhana matahari kan? Keadaan bagaimana bagaimana kan gitu. Kan sudah ramai loh itu. Bulan bulan bulan Juni ya. Kan? jangan lihat kalau lihat itu sudah buta mata macam-macam lah ah, ilmu ini ilmu apa cakrawala ilmu falak menentukan macam-macam nah kita umpan terjadi betul ya salat lagi salat eh salat gerhana salat khusuf dan salat khusuf nah, itulah masalah sudah jadi jelas ada salat jamaah hukumnya sebagaimana yang sudah terangkan sekarang keutamaannya wa muhafazati ala salawati ala salati wal iqamati laha dan termasuk menjaga salat memelihara salat jadi muhafazah menjaga atau memelihara termasuk menjaga atau memelihara salat dan menegakkan salat ialah al-mudawamatu wal muadhabatu ala fi'liha fil jamaah mudawamah terus menerus sama dengan muadhabah maknanya sama mudawamah, muawabah ini sama. Terus menerus melakukan sholat pada jamaah ah, dengan berjamaah. di anna salata fil jama'ati karena sholat dilakukan berjamaah tafdulu melebihi keutamanya ala salati wahdahu atas sholatnya sendiri bisab'in wa isrina darajah dengan 27 derajat derajat derajat di akhirat. Sekarang begini, ada orang sholat maghrib berjamaah, ada orang sholat sendiri tujuh eh, 27 kali, ada orang sholat maghrib ya sendiri, dia melakukan ini berapa kali? 27 kali sendiri. Ini berjamaah Tetap lebih afdal yang sama. puluh tujuh itu ganjarannya apa? Sama bukan orang berulang kembali kembali sholat sholat sholat sholat sampai 27 ini enggak ada enggak ada artinya karena wajibnya cuma kan satu ini fadilah itu bukan fadilah mengulangi sholat tapi fadilah apa? jamaah kalau satu sholat tadi dilakukan berjamaah jadi karena jamaah ini fadilahnya 27 derajat. Ini Jadi umpama ada salat maghrib tadi 20 kali nggak nutut, nggak bisa, nggak sampai ke sana, pasti lebih tinggi ini. Nah, ini khusus untuk kajian jamaah. Jadi bisa in wa isrina darjah. 27 derajat. Tingkat. Kama warada bil hadis sahih. Hadis yang sahih ada hadis mulai 25, ada hadis 27. Nah, jadi kalau gitu yang kita pegang 27. Faman tasahala bihala ribhid din al-ukhrawi alladhi la ta'aba fi tahsilihi wa la masyakata fi nailih faqad azumat an masalih dini ghaflatuhu kalau orang terlejut dari atau dengan keuntungan lebih keuntungan keuntungan agama dan tingkat akhirat yang tidak ada payah, tidak ada musyarakat untuk menghasilkannya. Kalau orang lalai, orang sembrono, orang terjot, maka jelas besar lalainya. Azumat ghablatuhu. Besar lalainya orang itu min masalih an itu Jadi kalau ada anjuran-anjuran dalam agama Islam begini pahalanya besar dan sebagainya, kalau orang teregal berarti orang ini sangat lalai tentang kepentingan agama. Nah, berarti orang tidak mau bahas, tidak mau untung. Nah, Waqalat fi amil akhir batu dan sedikit kemauannya untuk kebahagiaan akhirat. Orang itu kan tahu ini paling besar, ini ganjar begini, ini begini. Kalau orang betul-betul cinta ganjaran, cinta kemuliaan akhirat tentu dia segera menjalankan dan berusaha menjalankan. Tapi kalau dia tidak berarti tidak mau pahala, tidak mau keuntungan, tidak mau nikmat. La terutama. Wa huwa ya'lamu min nafsihi kasrata ma yatahammaluhu min at-ta'ab wa yuqasi min al-masyaq fi talab al-dunya al-yasir al-haqir. Apalagi toh orang tahu Orang itu coba kita lihat Banyak sekali yang ditanggung Beban, kepayahan, capek, musafat dan sebagainya Di dalam mencari laba dunia Di dalam mencari keuntungan dunia Coba kita lihat Orang mencari keuntungan dunia ini rata-rata payah Berat Pagi, tua, ya Kue jalan, beli Mencari apa ini? Keuntungan, laba dunia atau kadang-kadang di pinggir jalan ya buka ya warung kecil atau jeroko atau jual apa kehujanan kepanasan ya tetap saja nunggu apa nunggu keuntungan sahabat kadang saya malah orang yang tani orang mana-mana wah ini semua ribet semua payah begitu hanya mencari apa ya keuntungan dunia sedikit keuntungannya tapi toh dia sabar dia teguh dia tabah dan kuat Mengapa kalau untuk kejayaan akhirat, untung akhirat enteng, ringan, gampang, nggak mau. Kan begitu. Sudah sholat dua rakaat, ganjar besar sekali, nggak mau. Sudah baca Quran, walaupun seayat dua ayat, nggak mau, paling kita nggak mau. Kenapa? Nah, ini azumat ghaflatuh wa qalat raghbatuh fil akhirat, Karena besar lalainya dan sedikit kemauannya untuk kejadian akhirat. Kenapa? Tertutup oleh hawa nafsu, terpikat oleh setan, terpengaruh oleh dunia. Tapi kalau menjadi dunia, masya Allah sudah. Kepanasan, kehujanan, tidak perlu. Anggap orang jual di pinggir jalan, mulai pagi sampai jam 12 malam. Ya hujan, ya panas, di pinggir, ya duduk. Duduk ngaji satu jam payah sudah. Ya, duduk ngaji satu jam payah. Duduk tunggu pak rombongnya rokok berapa? mulai pagi sampai kadang-kadang nggak ada beli nggak ada beli ya dudun oh sudah sepi jalan sudah sepi itu tidak ada orang hujan lagi malam lagi sepi tidak ada orang itu masih ada harapan barangkali ada nyasar <laughs> masih ada begitu dari cintanya badannya ini aku tetap kalau orang cinta pada sesuatu sudah tidak ada harapan tuh hatinya masih barangkali itu karena sudah kado cinta itu begitu sudah janji, sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Itu hati masih. Nah, kali datang, siapa tahu. <laughs> Barangkali muncul. Nah, siapa tahu. Lo ini kadung apa itu? <laughs> Gaji. Nah ini, kadung tidak mau. Iya, jangan lagi mengharap. Betul mau datang nggak semuanya. Ya, kadung saya tidak mau. Nah, di sini orang umumnya cinta dunia, biarpun tidak ada yang datang itu tunggu saja barangkali yang nyasar tuh sama tahu nah, tunggu saja tapi kalau akhirat kan tidak mau jangan lagi lama sedikit pun tidak mau tidak mau sama sekali lama sudah kadung tidak tidak mau nah ini masalahnya jadi kita harus tahu cinta dunia kah apa cinta akhirat nah ini masalahnya nah dua ini nggak bisa mau saya rangkap ya cinta dunia tidak tidak bisa hatinya orang cuma satu satu. Kalau cinta dunia dia ya akhirat kalah, kalau cinta akhirat dunia kalah. Sama dengan orang yang istri dua. Kalau cinta sama ini, ini masih kurang ini. Kalau cinta sama yang ini, ini yang kurang. Kenapa? Tidak bisa sama-sama, undak sama-sama, hati sama yang satu. Jadi hatinya cuma satu, kalau condong sama si A, kurang sama si B. Condong sama si B, kurang sama si A. Nah, itu. Nah, dunia akhirat ini sama dengan dua istri. Maruan. Kalau orang cinta pada dunia mesti kurang akhirnya. Cinta pada akhirat kurang dunia. Di sini masalahnya. Nah kita bagaimana? Dunia kita kuasai untuk akhirat. Ya, karena cinta kita pada akhir, nah dunia kita alatkan, kita kuasai untuk kepentingan akhir. Nah, di dunia sekedar walatan sama sidaka, nah, <laughs> dunia beres. <laughs> ya, bagaimana? Nah, di sini masalahnya. Jadi La siyama wa ya'lam orang terutama orang tahu min nasik Kasrat lamai tahammaluhu min taat taab wa yuqasi min masyak fi talab ribh dunia la yasir al-haqiq wa idha hasalahu minhu shay'un tafihun shay'un tafih bal yang remeh tafih ni remeh bi kasir nasiyat ta'abah dapat sedikit lupa sudah payahnya mulai pagi dia buka jasa sampai sore payah dapat untung satu hilang sudah payahnya senangnya dapat untung berapa satu kan mau pokok ada yang beli jam satu sudah lego ya ini dunia tapi kenapa kalau untuk akhirat tidak begitu malah selalu sambat waktu tadi mau payah kemarin kabar habis sholat habis baca Quran serak payah loh karpanya besar tapi tetap mengeluh saja kejualan kan tidak loh pagi sampai sore. Ya, tidak dapat apa-apa, hanya dapat satu rupiah. Itu sudah hilang ah. payahnya, tidak ngeluh lagi apa. Ya, Alhamdulillah, tapi kukut oleh satu. Sudah. Tapi kenapa kalau ibadat ini kok selalu menggerutu, ngomel? Nah, nah maka akhirnya terdorong oleh hal nafsu tidak mau ditanda. Nah, di sini bahaya manusia. Wa'addamana law min dunya al faniyat ghunman jasimah wa dianggap hasil yang besar Afala yakhsha apakah tidak takut man ya'rifu min nafsi hadhil awsaf orang yang begitu sifatnya an yakuna indahu minal munafiqin kolong golong munafiqin wa fima wa'adallahu bihi minal mutasakkikin orang yang mamang dan ragu-ragu walam awalam walam yablugh walam yablughna fi jumlati ولم يبلغنا في jumlati ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى منفردا ولا صلاة واحدة dan tidak sampai pada kita bahwa Rasulullah tidak pernah sholat sendiri saja selalu bersama jadi jelas dan nyata ada sholat berjamaah lima waktu ini pahala besar sekali 27 saya sholat dulu, dulu dan malam Selasa ini malam tepat tanggal 12 Rabiul Awal langgar-langgar masjid-masjid mari kita hidupkan jadi yang punya langgar punya masjid jam mana dihidupkan antara maghrib dengan i, isya demi ikut serta memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW masjid-masjid langgar-langgar kalau perlu ya perumahan dan sebagainya pas malam 12 Rabiul Awal ini sudah dihidupkan mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT jangan sampai dengan perkara yang diharamkan oleh syariat Islam agar kita mendapat syafaat dan barokat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والله اعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عجل من ضرر وعافنا من مضر اللهم عجل من ابتلاء وعافنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول افرها من اذى اسفاها ومن اعمال ازكاها من اخلاق اطيبها من عافيه من عافيه اكملها من الدنيا خيرها الآخرة نعيمها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر الشر والذنب والمحن والبريات ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين شر الكافرين بما شئت وقبل بشر انك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا الشر المؤمنين من فوقنا اللهم انفعنا بما علمتنا الشر المؤمنين من فوقنا اللهم انفعنا بما علمتنا الشر المؤمنين من فوقنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا بطاعتك يا الله مع الصحة والسلامه والعافية والقوى والمتان والنصر بين رب الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا لكم معصوما وعملا مقولا وسعيا مشكورا وجهادا جهادا منصورا وذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك عليم وتب علينا إنك تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لكم الكافرين اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة صلى الله ربنا على النور المبين محمد المصطفى